ini Ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Alamah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Rahimahullah Yang mana beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi Rahimahullah Beliau menyebutkan kaidah-kaidah usul-usul terpenting, prinsip-prinsip terpenting di dalam Islam yang prinsip-prinsip tersebut diambil dari Alkitab dan juga diambil dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan dari hasil pemikiran beliau tidak. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang ahlul bid'ah yang mereka membenci dakwah tauhid yang mereka membenci dakwah sunnah mengatakan bahwasanya kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya, itu hasil karyanya beliau saja min ra'yihi hasil pemikirannya beliau ini salah beliau merujuk kepada Alkitab As-Sunnah dan juga kalam ucapan ulama-ulama salaf. Dan insya Allah kita akan membaca syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan Hafidahullah. Saleh Ibni Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan Hafidahullah Ta'ala. Kita langsung masuk ke mukadimah yang disebutkan oleh Syekh صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم Muqaddimatus Syarih Pendahuluan dari Syarih Yaitu Syekh Saleh Fauzan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ba'd Alhamdulillah segala puji lillah hanya milik Allah Rabbul Alamin Rabb semesta alam Semoga salawat serta salam Senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad Dan kepada keluarganya Serta para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Wa ba'd Adapun setelahnya kata Syekh Fahada sarhun dirasaili Syekh Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah Ini adalah merupakan sarah Tulisan dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah Kata beliau Kuntu qad alqaituhu Fi darsil usbu'i maka sungguh aku telah menyampaikan pembahasan tersebut pada pelajaran yang sifatnya al-usbu'i, pekanan. Ya. Ini kitab Al-Usulus Sitah, enam pondasi terpenting yang harus dipelajari dan dimengerti oleh setiap mukmin Wal'amalu bihinna dan mengamalkannya. Kitab tersebut disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan dalam pelajaran yang bentuknya usbu'i. Faqama Syekh Abdus Salam As-Sulaiman min al asritati wa al-ahadits al-waridati fihi wa i'dadihi litaba'ah. Maka Syekh Abdus Salam As-Sulaiman ya, beliau pun menyalin apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan dari kasetnya. Kemudian dikeluarkan hukum-hukum hadis darinya dan dipersiapkan untuk dicetak. Yang akhirnya terjadilah buku yang asalnya itu suara. Sumaraja raja'tuhu ba'da intihai intihai. Kemudian aku pun memurajaahnya setelah selesai Syekh Abdus Salam min amalihi fihi jadi setelah selesai mentafrih itu menyalin dari kaset disalin ditulis ya. Setelah selesai dicek ulang oleh Syekh Saleh Fauzan. Wa adantu lahu bi maka saya izinkan bagi, bagi dia untuk mencetaknya rajaan al-istifadah minu dalam rangka untuk mengambil faidah yang ada padanya wallahu waliyut taufiq ditulis oleh Syekh Saleh Fauzan ibni Abdullah eh, ibni Fauzan ibni Abdullah Al-Fauzan Ini sedikit mukadimah dari Fadilatul Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Kita masuk penjelasan dari Syekh Muhammad ibni Abdul Wahab Rahimahullah Selanjutnya kata beliau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Beliau memulai tulisannya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Dengan beberapa alasan Kenapa beliau yabtadi'u bil basmalah? Memulai tulisannya dengan basmalah. Ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama adalah dalam rangka iqtidaan bi kitabillah. Seorang memulai suatu amalan perbuatan dengan bismillah itu dalam rangka untuk mencontoh Al-Qur'an. Yang kedua iktidaan bisunati Rasul dalam rangka untuk mencontoh petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga isti'anah dalam rangka sebagai bentuk isti'anah meminta pertolongan kepada Allah. Kemudian yang berikutnya tabarukan fi dalam rangka untuk mencari barokah. Alhamdulillah segala puji milik Allah Rabb semesta alam Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian kepada keluarganya para sahabatnya secara menyeluruh. Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah min a'jabil ajab wa akbaril ayati dalati ala qudratihi Al-Malikul Ghalab sitatu usulin Bayanah Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam faqa dhanun Di antara perkara yang sangat menakjubkan dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang maha memiliki, yang maha merajai dan al-ghalab yang maha mengalahkan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kata Syekh Sitatu Usulin enam prinsip yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an enam prinsip tersebut juga disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul dengan bayanan wadihan penjelasan tersebut dengan penjelasan yang sangat wadih wadih itu apa jelas lil awam baik bagi orang-orang awam. Artinya prinsip-prinsip enam prinsip nanti yang akan disebutkan oleh Syekh yang beliau ambil dari Al-Qur'an was sunnah itu prinsip yang sangat-sangat mudah untuk difahami. Sampai-sampai orang awam pun bisa memahaminya, bukan seorang tolabul ilmi, bukan seorang ulama jauh dengan apa yang disangka oleh mereka yaitu orang-orang ahlul bid'ah. Ya. Thumma ba'da dhalika ghalita fiha kasirun min adhkiya'il alam wa uqala'i bani Adam illa aqalul qalil. Kemudian setelah itu setelah dijelaskan bahwasanya prinsip-prinsip tersebut sangatlah mudah gamblang ya Berbeda dengan apa yang disangkakan oleh mereka orang-orang al-bid'ah Tapi setelah itu Ghali tafiha kathirun Di sana banyak sekali orang yang keliru dalam hal ini Padahal mereka mengatakan dirinya merupakan orang-orang yang cerdas Orang-orang yang berakal Tapi mereka tidak bisa mencerna Kecuali sangat-sangatlah sedikit nanti akan disebutkan satu persatu prinsip yang harus kita pelajari dan kita imani serta amalkan. Yang itu pada hakikatnya perkara yang sangat gampang. Tapi mereka ahlul bid'ah tidak memahaminya. Sehingga kenapa dibikin menjadi al-usulus sitah enam prinsip yang sangat penting yang harus dipelajari dan diamalkan? Ini juga dalam rangka untuk menyelisih, membedakan diri dengan ahlul bid'ah. Ya. Barakallahu fikum. Maka dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan setelah beliau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa wa salam wa barik ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam Rabb itu artinya adalah yang mengatur Yang menghidupkan, yang mematikan dan seterusnya Itu Rabb dan semoga salawat senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya ajmain secara keseluruhan. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan, La syakal tidak ragu lagi Anallaha subhanahu anzalal qur'ana Tibyanan likulli syai'in La syak Bukan perkara yang meragukan lagi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan Al-Quran Allah telah menurunkan apa? Al-Quran Apa diantara diturunkannya Al-Quran? Al-Quran tibyanan likulli syai untuk menjelaskan segala urusan terlebih terkait dengan akidah dengan manhaj pasti disebutkan dengan gamblangnya ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tibyanan likulli syai'in sebagai tibyan menjelaskan segala sesuatu segala urusan Wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayyana hadzal Qur'ana bayanan syafian begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan isi Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat-sangat luas dan mencukupi. Ya. Ini yang harus kita yakini, kita imani Allah menjelaskan Rasul menjelaskan Al-Qur'an itu dengan bayanan syafian, dengan uh, penjelasan yang sangat-sangat mencukupi. Nah. Wa a'dzamu ma bayyanahu Allah wa rasulahu fi hadzal Qur'an. Sekarang perhatikan. Setelah Syekh menjelaskan Al-Qur'an itu tibyanan di kulli syai', penjelas segala sesuatu dan juga Rasul telah menjelaskan Al-Quran dengan bayanan Syafian dengan penjelasan yang sangat-sangat cukup Nah sekarang akan disebutkan oleh Syekh Apa sebetulnya penjelasan yang pertama kali dibutuhkan di dalam Al-Quran Kata Syekh wa a'zamu ma bayanahu Allah wa rasulahu fi hadal Qur'ani qadiyatu tauhid wa syirki dan penjelasan Allah serta Rasulnya yang paling besar di dalam Al-Quran penjelasan Allah dan Rasulnya yang paling besar di dalam Al-Quran adalah qadiyatu tauhidi wasirki pembahasan permasalahan tauhid dan syirik nah, ini yang harus sekarang kita fahami ini penjelasan yang paling besar yang pertama kali dijelaskan oleh para rasul adalah permasalahan dengan tauhid dan syirik. Inilah dakwahnya ahlu sunnah, dakwahnya para nabi, dakwahnya ulama-ulama salaf. Mereka senantiasa mendahulukan penjelasan tentang tauhid wa syirki. Nah, Kenapa demikian? Seorang muslim harus benar-benar mengokohkan tauhidnya. Li'anna tauhidahu wa aslul imani wa asluddin. Sesungguhnya yang namanya tauhid itu merupakan aslul iman, pokok keimanan wa asluddin dan pokok agama ini. Ini apa? At-tauhid aslul imam pondasi keimanan wa asludin dan pondasi agama ini tauhid sehingga inilah yang dipertamakan oleh para rasul wa huwa alladhi tubna alaihi jami'ul a'mal tauhidlah yang akan dibangun di atasnya seluruh amalan-amalan kebaikan Artinya tatkala seorang melakukan amalan kebaikan tanpa dibarengi dengan tauhid, amalannya apa? Ghairu sahih, tidak benar. Iya. Ini orang yang banyak beramal tapi dia tidak memiliki dasar tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Iya. Maka amalan yang dia lakukan ghairu sahih, tidak sahih. Wasirku adapun perbuatan syirik. Tadi tahid, ya. Tauhid barakallahu fikum merupakan pondasi dalam keimanan dan Islam. Kemudian yang kedua, adapun asyirku perbuatan syirik yubtilu hadzal asla. Adapun permasalahan asyirku billah menyekutukan Allah, ini yang harus kita perhatikan ini akan meruntuhkan, membatalkan enam prinsip yang pertama tadi yaitu tauhid. Ini perbuatan syirik akan merusak tauhid, bahkan yubtilut tauhid. Ini asyirku. Sehingga hati-hati. Orang yang sudah mentahidkan Allah Subhanahu wa taala tatkala dia terjatuh ke dalam syirkun akbar. Berarti apa? Dia telah terjatuh kepada dosa kekufuran. Nah. Inilah asirku yubtilu hadal aslah membatalkan prinsip yang pertama tadi Tahid wa yufsiduhu eh, dan merusaknya wala yakunu lahu wujud bahkan bisa-bisa sampai tidak tersisa lagi keimanan. Nah, dikarenakan kata Seli annahuma dikarenakan keduanya yaitu tauhid dan syirik amran mutawazan dua perkara yang saling bertolak belakang ini syirik dan tauhid nggak bisa digabung ya mentauhidkan Allah ya berbuat kesyirikan nggak bisa ini pasti akan tarung nah sehingga kata beliau la yajtami'ani abadan tidak akan apa bersatu selama-lamanya antara tauhid dengan syirik dan ini muncul semenjak Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam supaya mengajak manusia untuk apa mentauhidkan Allah dan mengingatkan dari bahaya kesyirikan. Muncullah permusuhan antara ahli tauhid dengan ahli syirki. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fala taqadu takhlu suratun min dzikri tauhid wa dzikri syirki, maka tidak luput hampir-hampir tidak kosong satu surat pun yang kosong dari penyebutan tentang tauhid dan syirik. Artinya, setiap surat bahkan setiap ayat itu menjelaskan tentang tauhid. Baik menjelaskan balasan bagi ahlu tauhid, ancaman orang yang menyelisih tauhid dan seterusnya. Nah. Ini Al-Quran Hampir-hampir tidak kosong menyebutkan di dalamnya penyebutan tentang tauhid dan syirik dalam setiap ayatnya di situ ada penyebutan tentang tauhid dan syirik. Wan nasu dan manusia yaqrauna hadzal Qur'an mereka membaca Al-Qur'an ini akan tetapi apa? tidak perhatian. Ini yang repot. Orang banyak membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an akan tetapi tidak dibarengi dengan apa? amalan-amalan kebaikan. Tidak dibarengi dengan menjauhi kesyirikan. Barakallahu fikum. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini qadiyatut tauhid wa syirki. Ini masih mukadimah dari Syekh. Kemudian selanjutnya. Walakin qala man yatanabau li hadzal bayan. Akan tetapi sangat-sangatlah sedikit orang yang perhatian dengan penjelasan ini. Isi Al-Qur'an dan seterusnya. Sangat sedikit. Yang dia bisa benar-benar memahami baginya tentang tauhid dan syirik. Iya. Walidzalik oleh sebab itu tajidu katsiran minan nas, engkau mendapati kebanyakan manusia. Yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an wa yaqa'una fi syirki. Kata Syekh, oleh karena itu engkau sering mendapati banyak sekali manusia yang mereka membaca Al-Qur'an bahkan hafizul Qur'an tapi di sisi lain mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, ada seperti itu. Rajin baca Al-Qur'an, semangat baca Al-Qur'an, ya. Tapi kenapa masih terjatuh ke dalam kesyirikan padahal ya, di Al-Qur'an dijelaskan tentang bahayanya syirik dan seterusnya. Jawabannya karena dia tidak mau memperhatikan isi Al-Qur'an. Sehingga isi Al-Qur'an itu bukan hanya dibaca, tapi ditadabur, diperhatikan ayat-ayatnya, diperhatikan maknanya. Nah, inilah Al-Qur'an. Hasiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kata Syekh, banyak sekali mereka orang yang baca Al-Qur'an tapi mereka terjatuh ya fi syirki. Wa yaqa'una fi syirki mereka terjatuh dalam perbuatan syirik wa yukhalluna bitauhid bahkan mereka itu kosong dari tauhid. Duh, rajin baca Al-Qur'an, ya. Kok bisa nggak ngerti syirik, nggak ngerti tauhid? Ya, dikarenakan mereka tidak tadabur. Tidak mentadabur dan memahami maknanya. Barakallahu fikum. Ma'ana hadal amra wadihun fi kitabillah wa fi sunnati rasulih Yang mana perkara ini perkara yang wadih Yang sudah sangat gamblang di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. tentang tauhid syirik perkara yang sudah jelas gamblang jelaskan dalam Al-Quran wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a perintah tauhid dan larangan syirik kan jelas ya. nah sekarang yang menjadi pembahasan kenapa mereka baca Al-Qur'an tapi tidak ada perubahannya ya yang menyebabkan mereka tetap menyekutukan Allah berbuat syirik li'annahum yamsuna 'alal 'awaid dikarenakan mereka berjalan mengikuti adat-adat ya. ini yang menyebabkan apa seorang baca Al-Qur'an tapi tidak ngerti tauhid tidak ngerti syirik kenapa dikarenakan mereka berjalan 'alal 'awaid ya yaitu mengikuti adat. Bukan mengikuti dalil, mengikuti adat. Adapun mengikuti adat boleh yang penting adat tersebut tidak bertentangan dengan Alkitab wa sunnah. Yang menjadi masalah bagaimana tatkala adat tersebut bertentangan dengan Alkitab, bertentangan dengan As-Sunnah, ya tinggalkan adat tadi. Barakallahu fikum. Kemudian mereka juga di dalam bersandar wa ma wajadu alaihi abahum wa masyayikhahum dan juga mereka mengikuti apa yang mereka dapatkan pada bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka. Iya. Ini harus diperhatikan. Ini dalam beragama. Tidak merujuk kembali kepada Alkitab wa sunnah tapi mereka mengikuti ya, apa yang telah diyakini oleh bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka. Ini yang menyebabkan seorang terus terkungkung dalam kesyirikan. Kemudian yang berikutnya, fal aslu maka yang dijadikan pondasi oleh mereka orang-orang awam Menurut mereka dalam mawajadu alaihi abahum apa yang mereka dapatkan pada bapak-bapak mereka dan syekh-syekh mereka juga tokoh-tokoh mereka. Ya, seperti itu. Ini yang menjadi prinsip pentingnya dalam agama. Apa itu? Mengikuti kebiasaan apa istilahnya orang tua. Ya walaupun ada tersebut kebiasaan tersebut menyelisih syariat, mereka tidak peduli. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga mereka wala yufakiru fi yaumin minal ayam an yata'ammalu wa yatadabbarul Quran sehingga mereka tidak pernah terpikir ya untuk benar-benar memperhatikan mentadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Wa ya'ridu alaihi makan alaihi nas hal huwa sahihun am ghairus al ghairus sahih Perhatikan di sini setelah mereka mengikuti apa yang ada pada orang tua mereka, baik bapak mereka, kakek mereka, mereka, mereka tidak pernah berpikir. Ya. Mereka tidak pernah berpikir untuk memperhatikan ayat Al-Quran dan setelah itu dibandingkan dengan amalan manusia. Apakah manusia amalannya sudah sesuai dengan Al-Quran? Ya. Apa belum? Mereka tidak pernah terpikir seperti itu. Ya. Bahkan mereka orang-orang awam bal akhadhahu muttaqlidul a'ma li abaihim wa ajdadihim. Bahkan mereka menjadikan taklid a'ma, taklid buta hanya ikut-ikutan kepada agama nenek moyang mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui apa sih sebetulnya tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Wa'tabiru anna al-Qur'ana yuqra'u lil واعتبروا أن القرآن إنما يقرأ للبركة والحصول الأجر بالتلاوة وليس مقصود أن يقرأ للتدبر والعمل بما فيه sehingga mereka kembali menyatakan Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, dicari barokahnya, bukan untuk ditadabur dan diamalkan. Ini kata mereka. Orang-orang yang banyak menghafal Al-Quran tapi masih terjatuh ke dalam apa? kesyirikan, menyekutukan Allah, ya. Sehingga kata Syekh Qala minan nasi man yaqra'ul Qur'ana li hadal ghardi Maka sangat sedikit orang yang membaca Al-Qur'an dengan tujuan di atas tadi Tujuan untuk ditadabur dan diamalkan Ini juga nasihat untuk kita semua Hendaklah kita tatkala membaca Al-Qur'an ya harus apa ditadabur dan diamalkan kandungan kandungannya barakallahu fikum atau sebagian lagi mengira bahwasanya Al-Qur'an itu hanya sebut sekedar lil qiraati alal maradi lil ilad dibacakan kepada orang yang sakit sebagai pengobatan ya. ada yang memiliki keyakinan hanya seperti itu padahal yang terpenting diturunkannya Al-Qur'an itu dalam rangka untuk diamalkan. Ini yang harus kita ingat-ingat. Ya, untuk diamalkan. Sehingga ahlul Quran kata Syekh Saleh Fauzan, mereka orang-orang yang mengamalkan kandungan al Al-Quran. Disebutlah mereka ahlul Quran. Kemudian kata Syekh Amma an yuqra'a lil amali bihi wa tadabburu wa tadabburi wa suduri amma fihi wa arada ma alaihi nas ala hadzal Qur'an fa hadza la yujadu illa fi qalilin minan nas. Adapun orang yang membaca Al-Qur'an untuk diamalkan dan ditadabur sungguh yang seperti ini sangat sedikit. Sangat sedikit jumlahnya. Orang yang membaca Al-Qur'an yuqra'ul Quran membaca Al-Quran tapi tidak diamalkan. Ah, tapi dalam rangka untuk diamalkan dan ditadabur. Yang seperti ini sangat sedikit. Kebanyakan mayoritas manusia mereka membaca Al-Quran hanya sekedar dibaca tanpa mentadabur. Barakallahu fikum. Sehingga kata Syekh La nakul kami tidak mengatakan ma'dum Sama sekali tidak ada Ada kata Syekh yang baca Al-Quran untuk diamalkan ada lakinnahu fi aqalil qalil akan tetapi jumlahnya yang membaca Al-Quran untuk ditadabur sangat sedikit iya ini yang harus kita perhatikan baik-baik tatkala kita membaca Al-Quran ditadabur, difahami maknanya kandungan-kandungannya barakallahu fikum Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah Inilah perkara yang sangat-sangat ya, ditekankan di dalam Al-Quran Yaitu terkait dengan Qadiyatul Tauhid wa Syirki ya, Kita sekarang masuk prinsip yang pertama Prinsip yang harus kita pelajari dan kita amalkan Kita masuk kepada al-aslul awalu Prinsip yang pertama Yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami Dengan pemahaman yang benar Setelah itu diamalkan Adalah ikhlasu dini lillahi ta'ala wahdahu La syarika lahu Yaitu mengikhlaskan agama Lillah hanya untuk Allah semata La syarikalahu dan tidak menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Ini prinsip yang pertama Barakallahu fikum Prinsip perintah untuk ikhlas di dalam beramal Ikhlas di dalam beragama Ikhlas di dalam menjalankan syariat Lillah hanya untuk Allah bukan karena ghardun tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Tujuan dunia itu sangat banyak ya. Seorang menjalankan syariat bukan karena Allah dengan tujuan-tujuan dunia sangat-sangatlah banyak. Maka yang pertama kali diingatkan oleh Syekh di sini adalah perintah untuk mengikhlaskan agama lillah hanya untuk Allah semata memurnikan peribadatan semata-mata hanya untuk Allah la syarikalahu dan tidak ada sekutu baginya dan juga masih dalam prinsip yang pertama wa bayanu diddihi alladhi wasirku billah juga dijelaskan di situ penjelasan tentang lawan dari ikhlas, lawan dari tauhid. Apa itu? Huwa asyirku billah. Lawan dari tauhid yaitu asyirku billah. Perbuatan menyekutukan Allah. Inilah lawan dari tauhid wa qawnu aksaril qur'ani fi bayani hadal asli min wujuhin sita bi kalami yafhamuhu abladul amah kata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab yang mana kebanyakan isi Al-Quran menjelaskan tentang hal ini yaitu menjelaskan tentang tauhid dan menjelaskan tentang lawan dari tauhid, kesyirikan ini mayoritas isi Al-Qur'an. Ya. Fi bayani hadzal asli menjelaskan prinsip ini. Min wujuhin sita dari berbagai macam sisinya bikalamin dengan suatu kalam kalimat yafhamuhu abladul amah dengan kalimat yang sangat mudah difahami yang bisa difahami oleh orang awam yang paling bodoh. Ya. Bukan hanya orang awam, orang awam yang paling bodoh itu kalau mendengar tentang ikhlas dan tauhid kata Syekh pasti faham. Kenapa Syekh menyebutkan seperti ini? Dikarenakan mereka ahlul bid'ah yang merasa dirinya berilmu justru tidak faham tentang tauhid. Ya. Sehingga tatkala ada seorang mengaca untuk mentauhidkan Allah meninggalkan syirkiat, dia katakan orang ini tidak hormat kepada para wali dan seterusnya. Barakallahu fikum. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah prinsip yang pertama. Penjelasan tentang ikhlas dan lawan dari keikhlasan yaitu apa? Asyirku billah. Kita lihat penjelasan dari Syekh Saleh Fauzan. Kata beliau al-aslul awalu min hadhil usul sita Prinsip yang pertama dari enam prinsip tersebut. Apa itu prinsip yang pertama? Ikhlasuddini lillahi wahdahu la syarikalah. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Hada aslul usuli wa qa'idatuddin Inilah aslul usul. Prinsip yang sangat penting dan merupakan pondasi Islam. Jadi tauhid, ikhlas ya. Itu adalah merupakan prinsip yang sangat penting dan merupakan qa'idatuddin din. Pondasi apa? Islam. Ikhlas perintah untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah. Wahada dengan tauhid ini pula huwa ladzi mu'taraku bainal anbiya'i wa bainal umami. Dengan prinsip ini juga munculnya peperangan, permusuhan antara para nabi dengan umatnya. Jadi yang menyebabkan orang-orang musyrikin tersinggung dengan dakwahnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka diajak untuk apa? Mentohidkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi apa? syirik. Ini yang menyebabkan mereka marah sehingga terjadi peperangan. Begitu juga rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya pun demikian. Tatkala mereka mengajak manusia kepada tauhid, dan mengingatkan dari bahaya syirik umatnya pun tersinggung berat ya. Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi yang lain Nabi Ibrahim para kalafikum Inilah prinsip yang menjadikan para nabi dan umatnya itu terjadi perselisihan Sehingga yang diingkari bukan masalah sholat ini dan itu Yang diingkari adalah tauhid Karena ini sekali lagi qaidatuddin ini pondasi terpenting dalam Islam. Fal anbiya'u maka para nabi yuriduna an yusahhihu hadal asla alladhi khalaqallahu khalqa min ajlihi wa rabata sa'adatahum. Maka para nabi mereka itu menginginkan prinsip ini. Prinsip apa? Tauhid. Karena tauhidlah sebab atau di antara hikmah Allah menciptakan makhluknya jin dan manusia adalah supaya mereka mentauhidkan Allah dan juga menggandengkan dengan kebahagiaan bagi ahli tauhid bagi orang-orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekali lagi inilah dakwah yang ditentang oleh mayoritas keumuman manusia dakwatut tauhid dan mengingatkan dari apa? kesyirikan. Ya. Kemudian kata beliau, "Falaisal muhimu anal insana yasumu wa yusali wa yuksiru minal ibadat." Bukan yang terpenting Allah ya, manusia itu banyak puasa, banyak sholat, banyak ibadah. Bukan itu yang terpenting. Ya. Apa faedahnya sebuah ibadah puasa, salat nih, tatkala tidak dibarengi dengan tauhid, keikhlasan, pemurnian di dalam beribadah? La faedah tafi. Tidak ada faedahnya. Bahkan amalannya orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah ya, akan terhapus. Ya. Tak dia berbuat syirik. Karena sebagian orang menganggap bahwasanya dalam Islam ini yang terpenting ya sholat sehingga dakwahnya me, hanya membahas terkait dengan sholat dan melupakan dakwah yang terpentingnya yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Ini lupa. Yang dibahas di mana-mana sholat, sholat, sholat, tapi tanpa memperhatikan pondasi terpenting. Padahal Allah sudah mengingatkan walau asyraku lahabita anhum makanu ya'malun seandainya mereka menyekutukan Allah berbuat syirik sungguh terhapus seluruh amalan-amalan yang telah telah mereka amalkan ini maka kata Syekh bukan puasa salat yang sangat penting bagi setiap muslim tapi al-muhimu al-ikhlas yang terpenting di sini justru keikhlasan yaitu tauhid. Sehingga kata Syekh faqalilun ma'al ikhlasi khairun min kasirin ma'adamil ikhlas. Faqalilun maka sedikit tapi dibarengi dengan keikhlasan khairun lebih baik dibandingkan seorang yang banyak melakukan ibadah adamul ikhlas. Ya. Ini yang harus kita perhatikan. Ajakan untuk mentauhidkan Allah, memurnikan peribadatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walau anal insana yusalli laila wa nahar wa yatasaddaqu bil amwal wa ya'malul a'mal lakin biduni ikhlasin fala faida fi fala faidata fi amalihi. Syekh memberikan contoh maka sebagai sebagai contoh bahasanya manusia dia yusalil laila wa nahar, dia berusaha untuk mengerjakan sholat baik di malam hari maupun di siang harinya. Kemudian bersedekah dengan hartanya, beramal dengan berbagai macam bentuk amalan, akan tetapi tanpa didasari dengan keikhlasan, maka tidak ada lagi faedahnya seperti ini. Ya. Gak ada faedahnya walaupun dia banyak sholatnya harus kata saya labut minal Islam ya, labut itu harus ya, dibarengi dengan ikhlas nah para kalafikum apa yang dimaksud dengan ikhlas dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan al ikhlasu maknahu tarku syirki wa ifradullahi jalla wa ala bil ibadah Ikhlas itu artinya adalah tarkus syirki, meninggalkan kesyirikan dan memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Inilah yang disebut dengan ikhlas. Tarkus syirki meninggalkan kesyirikan dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Maka yang ditinggalkan baik yang yang ditinggalkan syirik ini baik syirik besar maupun syirik asghar. Ya. Dan disebutkan definisi ikhlas oleh Syekh Saleh Fauzan di dalam kitab At-Tauhid beliau menyebutkan ikhlas itu adalah taswiyatul amal membersihkan suatu amalan min syawa ibis syirki dari kotoran-kotoran kesyirikan.